Sebelum kita melanjutkan pada surah yang kelima, kita ulangi secara singkat dari surah yang pertama dari ghiratul rajul ala zaujatihi yaitu kecemburuan seorang suami terhadap istrinya. Surah yang pertama adalah an yaghara 'alaiha in abda, in abdat zinataha li ghairi zawjiha wa maharimiha. Yaitu wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya jika sang istri menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya dan mahram-mahramnya. Yang kedua, ayyaghara 'alaiha in atlaqat lisanaha bisu'i wal fuhshi wal badha. Yaitu wajib seorang suami cemburu jika istrinya melepaskan lisannya di dalam kejelekan, kekejian dan cacian. Kemudian yang ketiga an yaghara 'alaiha in dakhalat 'ala ghairil maharim minar rijal al ajanib. Wajib seorang suami cemburu jika istrinya bertemu dengan lelaki yang bukan mahramnya dari lelaki-lelaki ajanib. Yang keempat, ayaghara 'alaiha in kharajat min baitiha mutabarrijatan bizinatiha au muta'attiratan au mutahalliyatan bimukhtalafi al-huli yaitu wajibnya seorang suami cemburu terhadap istrinya jika istrinya keluar dari rumahnya dengan tabarruj menampakkan perhiasannya memakai wangian atau jenis-jenis perhiasan dari alat-alat kecantikan sehingga dia keluar seperti seorang wanita yang kasiatin ariyah yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang Naam Kemudian yang kelima dari suratul khamisah berkata penulis hafidahullah taala an yaghara 'alaiha bi an la yu'arriduha lil fitnati bisababi tuli ghiyabihi anha au bi iradiha amakin lahwi wal fujur wajib seorang suami cemburu terhadap istrinya yaitu dalam bentuk dia tidak menampak dia tidak menghadapkan istrinya terhadap fitnah. Di antaranya adalah karena sebab tulu ghiabihi anha. Dia pergi terlalu lama meninggalkan istrinya. Naam, atau dia membawa membiarkan istrinya ke tempat-tempat allahwi wal fujur. Ke tempat-tempat yang sia-sia dan tempat yang fajir. Au bi akhdhiha ila sawahil wal ghabat al ajjah bil munkarati wal fasad. Atau dia membawa, membiarkan istrinya ke pantai-pantai atau hutan-hutan yang di sana terdapat padanya kemungkaran dan kerusakan. Naam. Seperti yang kita persaksikan di zaman sekarang. yakni tempat-tempat keramaian yang di situ banyak kemungkaran dan kefasadan yang terjadi. Nah, maka seorang suami membiarkan istrinya mendatangi tempat-tempat tersebut, maka ini menunjukkan tidak adanya kecemburuan maka wajib bagi suami yang soleh untuk cemburu dan melarang istrinya mendatangi tempat-tempat fitnah yang seperti itu. Juga dikatakan oleh Syekh di sini adalah tulu ghiabihi anha di antara bentuk kecemburuan suami tidak menghadapkan istrinya kepada fitnah yaitu lamanya kepergiannya meninggalkan istrinya. Naam, barakallahu fikum dalam syariatul Islam di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabahnya kalau dalam hal jihad maka yang terlama waktunya meninggalkan istrinya adalah enam bulan. Itu dalam jihad visabilillah. Wajib dia kembali untuk digilir oleh mujahidin yang lainnya. Enam itu dalam jihad. Bagaimana suami yang meninggalkan istrinya dalam perkara-perkara duniawiyah. Naam, yang tidak terkait dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti jihad atau menuntut ilmu asy-syar'iyyah. Maka ini tidak pantas bagi para suami karena hal yang seperti itu adalah memperhadapkan istrinya di dalam fitnah. Apalagi di zaman sekarang. Nah, banyaknya alat-alat yang modern dari media-media sosial yang dimana para istri yang ditinggalkan oleh suaminya sangat memungkinkan untuk melakukan dosa dan maksiat nah melalui media-media tersebut maka apa yang disebutkan oleh Syekh di sini hafizahullah taala di antara bentuk kecemburuan yang wajib bagi suami adalah tidak memperhadapkan istrinya terhadap fitnah diantaranya adalah dia meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Kemudian kata Syekh Hafidahullah au bi biqtina'i asyritatil ghina laha wa kutubil al khana wal aqras al mar'iyatil athimah au majallatil fuhshi wal fujur wa ma ila dhalika min wasail al-inhilal al-khuluki was-suluki. Juga tidak membiarkan istrinya mengkonsumsi kaset-kaset atau CD-CD yang penuh dengan dosa, musik dan sebagainya. Atau majalah-majalah yang keji, yang fajir, dan seterusnya dari wasilah-wasilah yang merusak akhlak dan suluk mimma yar mimma yarkanu ilaihi al ardalun, wa yartadihi al-munhattun dari semua itu yang di mana orang-orang yang rendahan yang hina itu menjadi kebiasaan mereka menjadi wasilah-wasilah mereka di dalam merusak akhlak nah melalui kaset-kaset ya CD atau majalah-majalah dan sebagainya yang menghancurkan akhlak Islam. Naam, tidaklah hal itu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ardalun al-munhattun, orang-orang yang rendah hina dalam akhlaknya. Fa inna ghirata az-zawji ta'ti ta'ba mautan nakhwati wa dhiya'a ar-rujulati al-haqqah asy-syarifah. Karena sesungguhnya ghirah atau semangat kecemburuan seorang suami naam tentunya dia tidak ingin kepemimpinan dan kelaki-lakiannya hilang. Naam. Yang dimana dengan kecemburuan itu adalah merupakan sifat kelaki-lakian al haqqa syarifah Sifat kelaki-lakian yang wajib, yang mulia bagi setiap lelaki atau suami. Fa'in fa'inna fuqdanal ghirati diyaun li aslidin Karena hilangnya kecemburuan dari seorang lelaki atau suami ini adalah merupakan dia li aslidin melalaikan asal agamanya. Naam, wa fi hadha siyaq yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam konteks ini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa hadza yadulluka ala anna aslad din al-ghiratu." Ini semua menunjukkan padamu bahwa asal daripada agama ini, prinsip agama ini adalah al-ghirah, yaitu kecemburuan. "Wa man la ghirata lahu la dinalahu." Barang siapa yang tidak punya kecemburuan, maka dia tidak ada agamanya. Fal ghiratu tahmi fatahmilahul jawareh maka dengan kecemburuan itu akan memelihara hati dan kemudian jika hati itu ter, terpelihara terjaga maka akan terjaga pula al jawareh anggota badannya jasadnya fatadfa'us su'a wal fawahish sehingga dengan itu dia terhindar dari kejelekan dan kekejian wa adamul ghirati tumitul qalba fatamutu lahul jawareh. Adapun tidak adanya sifat kecemburuan, maka yang demikian akan mematikan hati yang kemudian mematikan pula jawareh anggota badannya fala yabqa indaha daf'ul battah maka dengan sebab itu tidak lagi tersisa di sisinya bentuk-bentuk penolakan nah bentuk-bentuk motivasi karena sifat kecemburuan itu telah mati darinya. Naam, sehingga orang yang seperti ini acu tak acu dan tidak peduli apa yang terjadi, apapun yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungannya dan di sekitarnya. Karena sifat al-ghirah itu telah hilang. Barakallahu fikum. Maka al-ghirah merupakan asluddin. Kata Imam Ibnu Qayyim merupakan prinsip atau dasarnya agama ini. Allahumma sayyiban nafi. Allahumma sayyiban nafi. Nah, kita lanjutkan pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Famathalul ghirah fil qalbi masalul quwwati allati tadfa'u al marad wa tuqawimuhu maka permisalan sifat al-ghirah kecemburuan itu di dalam kolbu permisalannya seperti al-quwah yaitu kekuatan yang kekuatan itu tadfa al-marad ya kekuatan tekad itu menolak segala penyakit Naam, dan menghalangi penyakit itu untuk menyerang. Maka itulah permisalan al-ghirah di dalam kolbu. Fa idza dhahabatil quwwatu wajadad da al-muhalla al-mahalla qabilan wa lam yajid dafi'an fatamakkana fakana al halaq Apabila kekuatan di dalam kolbu itu telah hilang, wajada ada maka akan kita dapati penyakit racun yang menempati tempatnya yang menempati tempat al-ghirah tadi al kuwah tersebut karena dia telah hilang maka akan digantikan oleh ada naam yaitu racun penyakit walam yajid dafi'an dan tidak ada lagi penolaknya tidak ada lagi penghalangnya yang menghadapi penyakit tersebut sehingga dia tenang penyakit itu di dalam kolbunya. Naam, tenang dia tinggal di dalam kolbu tersebut fakanal halak. Maka yang demikian itu adalah merupakan kebinasaan. Wa masaluha masalu siyasi aljamus allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi. Fa idza takassarat tomi'a fiha aduwuhu. Maka permisalannya al-ghirah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah seperti tanduknya jamus. Al-jamus yakni banteng atau kerbau yang memiliki tanduk yang tanduknya dia menggunakannya untuk menolong dirinya, membela dirinya, melindunginya dan anak-anaknya. Maka apabila tanduk itu sudah patah, maka musuhnya dengan mudah akan menyerangnya dan mengalahkannya. Nah, itulah permisalan sifat al-ghirah yang ada pada seorang lelaki atau suami yang merupakan asluddin, merupakan dasar dari agamanya. Nah, maka wajib setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim muslimah memiliki sifat al-ghirah tersebut Demikian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitab beliau Ad-Da'u dawa Di dalam kitab beliau Ad-Da'u dawa yang dinukilkan oleh Syekh di sini yaitu pada halaman 109 sampai 110. Kemudian kata Syekh hafizahullah fahadhihi ba'du wujuhi ghiratir rajul ala ahlihi wa jawanibiha adh-dhahirati ad-dakhila fil aslil mamduh alladhi yatabalwaru hasiluhu fi anna al-ghirata 'alal mahbub hirsuka 'alaihi wal ghiratu minal makruh an yuzahimaka 'alaihi maka inilah sebagian dari bentuk-bentuk kecemburuan seseorang terhadap keluarganya dan sisi-sisi kecemburuan yang zahira dakhila fil aslil mamduh. Nah, ini bentuk-bentuk yang terpuji. Naam, yang masuk dalam kecemburuan yang terpuji. Yang kesimpulannya kata Syekh Hafidahullah bahwa al-ghiratu alal mahbub kecemburuan terhadap yang baik yang dicintai adalah hirsuka alaihi yaitu semangatmu terhadap hal yang dicintai tersebut yaitu semangat untuk meraihnya mewujudkannya dan al-ghira al makruh an yuzahimaka alaihi dan kecemburuan dari yang makruh yang tidak disenangi, yang dibenci adalah engkau merasa terdesak darinya. yakni engkau merasa tidak nyaman dari sesuatu tersebut sehingga engkau berusaha untuk menghindar darinya. Maka itulah kesimpulan daripada al-ghirah yang mamduh, ghirah yang terpuji dalam Islam maka fal ghiratu alal mahbub la tatimmu illa bil ghirati minal muzahim. Maka kecemburuan terhadap yang dicintai tidak akan sempurna kecuali kecemburuan dari yang dibenci. Naam, sebagaimana pada keterangan sebelumnya. Naam. Ini juga masih keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala namun di dalam kitab beliau Al-Fawaid yaitu pada halaman 38 yang didukilkan oleh penulis Hafidahullah Ta'ala di sini. Naam. Kesimpulannya bahwa kecemburuan itu tidak akan ya, terhadap yang terpuji tidak akan sempurna melainkan adanya kecemburuan terhadap sesuatu yang tidak terpuji yang tidak disenangi. Naam, sehingga inilah kecemburuan yang syar'i yang dipuji di dalam syariatul Islam. Karena di sana ada kecemburuan yang tercela. Barakallahu fikum. Naam, yaitu seseorang yang cemburu dengan tanpa dalil, tanpa bukti. Naam, atau kecemburuan yang dibangun di atas hasad atau penyakit sehingga dia mencari-cari aib istrinya atau kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, maka ini kecemburuan yang tercela sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafidahullah taala yaitu kecemburuan yang mabniyatin ala syakki war, ribah yaitu cemburu yang dibangun di atas keraguan Naam, tidak di atas dalil la tadullu 'alaiha dalail wa la tashhadu laha dhawahirul ahwal. Tidak ditunjukkan oleh bukti-bukti dalil tidak pula dipersaksikan dengan zahirul ahwal, ya keadaan yang nampak, yang nyata, tetapi dibangun di atas keraguan dan prasangka. Maka ini adalah kecemburuan yang tercela. al khawatir tanqalibu ila wasawis. Wa kathratul wasawis tahjumu alal mar'i fatarmi bihi fi zawiyatin madlamatin au mudlimatin minasyukuki warraib. Karena bisikan-bisikan, karena itu adalah bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan syaitan. Ya, ketika muncul prasangka yang tidak dibangun di atas dalail dan kenyataan, ya, maka itu adalah bisikan namanya. Ya, yang masuk ke dalam hati dan ketika bisikan itu banyak semakin banyak maka akan menyerang pemiliknya lalu melemparkan pemiliknya ke zawiyatin madlamah ya kepada kedoliman. Naam disebabkan karena asyukuk dan raib tadi. Ya, keraguan tersebut rajul adzan bi zaujatihi min ghairi dalilin zahirin qarinatin wadihah yang demikian itu adalah semisal seorang suami yang buruk sangka kepada istrinya tanpa dalil yang jelas atau tanpa ada korina yang wadah korina yang yakni eh, tanda-tanda uh, yang jelas Naam, tidak ada dalil yang pasti, tidak pula ada tanda-tanda yang nampak, yang jelas. Naam. Fatarahu yataraqqabu tasarruf tasarrufatiha. Engkau mendapati seorang suami yang cemburu dengan cemburu yang tercela ini, dia mengintai tindakan-tindakan istrinya. Yuridu an yubarhina ala amrin wahmi dia ingin menunjukkan bukti di atas dasar ya wahmi yaitu prasangka naam atau waham ya kerancuan padahal tidak ada buktinya wa qad yasilu bihil amru ila wad'i ajhizati taswir terkadang seorang suami yang seperti ini ya sampai kepada tingkat meletakkan alat-alat taswir ya dari rekaman video di tempat yang tersembunyi untuk mengintai istrinya. Wa adawatil tiqatis saut, alat-alat perekaman untuk menangkap suara. Fi baitiha di rumah istrinya, di rumahnya liyak syifaanha min bu'ad. Ya, dengan itu dia bisa menyingkap hakikat apa yang diperbuat oleh istrinya dari jauh. Wa qad yakhtaru sa'atin ghairu mu'tadah Kadang-kadang dia memilih waktu-waktu yang ya bukan menjadi kebiasaan untuk dia masuk ke rumah istrinya. Ya, dia cari waktu-waktu yang istrinya tidak menyangka kalau dia sudah datang pada waktu tersebut. Atau dia mencari waktu-waktu yang di mana dia bisa mendapati tasarrufat ya tindakan-tindakan istrinya bisuratin ghairi tabi'iyah. Naam, dengan bentuk yang bukan tobiah. Ya, dan sebagainya dari sikap-sikap yang dilakukannya. Naam, dari suami tersebut. Wa nahwi dzalika mimma la Naam. Wa nahwi dzalika mimma maka terhapus di sini. <clears throat> Naam bisilatin ila janibil mamduh minal ghirah. Naam dan sebagainya dari tindakan-tindakan yang tidak termasuk ghirah yang terpuji. Bal hiya ghiratun madhbumatun syar'an. Bahkan itu adalah tindakan-tindakan kecemburuan yang tercela secara syariat. Naam, demikian barakallahu fikum ya merupakan ghira yang madmumah yang tercelah. Nah, dan ini terkadang kita dapati ya sebagian suami melakukan demikian. nah dan ini adalah merupakan penyakit yang wajib untuk diobati. Ya. Barakallahu fikum berbeda ketika memang dia mendapati korina-korina yang kuat, tanda-tanda yang kuat Nah, maka lalu kemudian dia menelusurinya, maka ya hal yang seperti itu tidak termasuk ya kecemburuan yang tercela bahkan itu adalah terpuji. Naam, karena dia mendapati korina-korina yang tidak boleh dia membiarkannya. Naam, kecuali dia harus mengintainya memastikannya ya kalau memang betul-betul dia melihat ada tanda-tanda yang nampak yang kuat yang disebut dengan qarinah ghalabi al-ghalabiyah. Al Naam atau ghalabatul dhon, sangkaan yang dominasi atau korina-korina yang kawiyah, yang kuat. Barakallahu fikum. <clears throat> ya, sebagai contoh di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berdalilkan dengan korina ya terkait dengan kisah Nabi Yusuf bersama dengan Imratu Aziz. Ya, ketika uh, Nabi Yusuf digoda oleh Imratul Aziz, maka tidak ada bukti, tidak ada saksi yang yang hadir ya pada kejadian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil dengan korinah yaitu jika pakaiannya ditarik dari depan maka berarti Nabi Yusuf yang benar dan wanita itu yang berdusta. Ya, apa Nabi Yusuf yang berdusta dan wanita itu yang jujur. Tapi jika pakaiannya itu ditarik dari belakang, maka berarti Nabi Yusuf yang berdusta dan wanita itu yang benar. Nah, karena ya kalau dari depan berarti lelaki itu yang berusaha untuk menggoda wanita tersebut dan wanita itu menghindar ya dengan menarik baju lelaki tersebut. Nah, tetapi jika ya wanita yang menggoda lelaki tersebut, ya lelaki itu berusaha menghindar, maka wanita itu mengejarnya. Nah, dengan menarik bajunya dari belakang. Demikian barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ya menjadikan dalil korinah yang kuat Naam. Begitu pula pada wanita yang dua wanita yang berebut seorang anak ya yang masing-masing punya anak tetapi salah satu anaknya diterkam serigala. Ya, maka dua wanita itu berdebat bahwa anak yang selamat itu adalah anaknya, masing-masing mengaku sebagai anaknya. Nah, maka untuk memutuskan mengetahui siapa yang benar, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdalilkan dengan korinah, ya beliau memutuskan untuk menyembelih anak itu, ya lalu kemudian tiba-tiba wanita salah satu dari wanita itu, ya mengalah dan mengatakan biarkan anak itu diambil oleh wanita yang kedua. Naam, di situ korina yang menunjukkan bahwa itu adalah anaknya dia. Naam. Jadi dalam syariatul Islam Allah Subhanahu wa taala ya berdalilkan dengan Korina yang kawiyah yang kuat. Naam. Ya, tatkala tidak ada bukti yang nampak atau saksi. Naam, maka disyariatkan berdalilkan dengan qara'in al-wadhiha atau al-qawiyah. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa kecemburuan itu ada dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai dari hadis Jabir ibni Ulayya uh, afwan hadis Jabir ibnu Atik al Ansari radhiyallahu taala an, anhu dan dihasankan Imam Al Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirati ma Allahu azza wa jal wa minha ma yubghidu wa minha ma Allahu azza wa jal atau ma Allahu azza wa jal Wa minal khuyala ma yuhibbullahu azza wa jal. Wa minha ma yabghadullahu azza wa jal. Fa ammal ghiratu allati yuhibbullahu azza wa jalla fal ghiratu fir ribah. Wa ammal ghiratu allati yabghadullahu azza wa jal fal ghiratu fi ghairi fi ghairi ribah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kecemburuan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya Nah, sesungguhnya di antara ghirah adalah ghirah yang dicintai oleh Allah dan di antaranya ada ghirah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula al-khuyala yaitu kesombongan ya apa yang ada yang dicintai oleh Allah taala dan di antaranya ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ghirah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghirah fir ribah Naam, ghirah yang telah disebutkan tadi. Adapun ghirah yang dibenci oleh Allah taala adalah fal ghiratu fi ghairi ribah. Naam, yaitu ghirah yang dibangun di atas keraguan-raguan, sangkaan, prasangka, tidak dibangun di atas dalil. Naam, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walinahyihi alaihi wassalam an yatrukar rajulu ahlahu lailan yat yat yatakhawwanuhum au yaltamisu asaratihim. Di antara larangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami mengetuk ya pintu istrinya di malam hari. Ya, dengan tujuan mengintainya ya atau uh, mengetahui aib-aibnya. Nah, oleh karena itu ya seorang suami yang baik hendaklah dia ketika pulang dari safar ya itu da, tidak datang ke rumahnya pada malam hari. Ya, jika dia hendak datang pada malam hari maka hendaklah dia memberitahu istrinya sebelumnya. Ya, agar istrinya bersiap-siap sehingga dia tidak mendapati istrinya dalam keadaan ya tidak belum siap atau kondisi yang tidak siap ya menyambut suaminya. Nah, ini terdapat dalamnya larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka saddu dariah. Naam, jika ini dilarang, maka bagaimana dengan orang-orang yang mengintai istrinya dengan meletakkan ya alat-alat rekaman, video dan sebagainya. Naam, untuk mencari aib-aib istrinya. Nah, maka perbuatan yang demikian tercela dalam syariat Islam dan jika dijadikan sebagai dalil terkait dengan al-ghirah, kecemburuan, maka itu adalah cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam lafaz Al-Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruku ahlahu lailan. Ini riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian atola al-ghaibah yakni memperpanjang ghaibnya, ketidakhadirannya, fala yatruku ahlahu lailan. Maksudnya safarnya ya, maka jangan dia mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. Maksudnya ketika dia balik ya datang ke rumahnya balik ke rumahnya maka jangan dia datang pada malam hari ya akan tetapi jika mengharuskannya maka dia terlebih dahulu menghubunginya sebagaimana di zaman sekarang ya yang sudah lengkap ya alat-alat yang modern Naam wallahu taala a'lamu bisawab Kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dan ini akhir dari uh, al-mihwar al yaitu hak istri terhadap suaminya yang insya Allah satu pertemuan lagi kita akan masuk kepada mihwar as-salis yaitu hak yang berserikat antara suami dan istri. Nah, jadi pembahasan dua mihwar itu sudah yaitu hak suami terhadap istrinya, kemudian yang kedua hak istri terhadap suaminya dan yang terakhir adalah uh, hak yang berserikat di dalamnya suami istri. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.